Kemudian pada pagi hari ini kita berada di dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqlid Syekh Abi Sujah rahimahullah ta'ala kita sekarang memasuki Faslun wa salatul idain sunnatun muaddadah dan sholat dua hari raya itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Di dalam agama Islam ada hari-hari besarnya. Kalau kita pelajari kesemuanya, dapat kita simpulkan menjadi dua. Hari-hari besar Islam yang resmi yang telah dipimpinkan oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi Kedua, hari hari besar yang diadakan oleh ulama-ulama dan masyarakat kaum sini ialah hari-hari besar peringatan tentang kejadian-kejadian yang menonjol di dalam perjuangan Islam. Hari-hari besar yang resmi hanya dua Aidul Fitri dan Aidul Adha dengan acara-acara yang tertentu tidak dapat diubah waktunya pun sudah ditetapkan tidak boleh diajukan pun tidak boleh diundurkan jadi <clears throat> dua hari besar itu yang terkenal dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun hari-hari besar yang merupakan hari-hari peringatan yang diadakan atau diusahakan oleh ulama-ulama Islam dan masyarakat kaum muslimin boleh saja diajukan atau diuntukkan atau dibuat acara bagaimanapun asal tidak melanggar garis-garis syariat agama Islam. Seperti hari besar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari besar peringatan Isra dan Mi'raj. Hari besar peringatan nuzul Quran sekaligus pertama wahyu di samping itu ada hari-hari ibadat yang khusus termasuk malam nisfu Syaban. Ini adalah khusus untuk kita isi beberapa macam ibadat. Begitu juga hari Arafah yang mana orang-orang berkumpul di Arafah kita mengadakan puasa Arafah hari Ashura. Kita mengadakan puasa Ashura. Ini hari-hari untuk peningkatan amal-amal ibadat yang khusus. Ya, kebanyakan puasa. Maka kita kesemuanya harus dapat mengetahui kesemuanya itu. Nah, lalu di samping itu kesemuanya ada hari besar Islam ialah tahun baru Islam. Satu Muharram dalam kita merayakan satu Muharram otomatis kita akan membicarakan dan memperingati hijrah Nabi Muhammad Wasallam dari Mekah ke Madinah. Walaupun hijrah itu pada bulan Rabiul awal, tapi hitungan bulan dikembalikan kepada tanggal 1 bulan ke-1 ialah satu Muharram. Sekarang hari besar Islam yang merupakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Malah waktu Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, orang-orang sahabat Sahabat Ansor mempunyai dua hari dalam setahun yaitu satu Januari dan ada hari matahari. Mereka sudah dua hari itu bergembira, senang-senang main-main. Nabi tanya, eh, apa ini? Ya Rasulullah, ini hari-hari dalam setahun dua kali kita gunakan untuk main-main, untuk bersenang-senang, untuk bergembira sejak zaman jahiliyah dulu. Kata Nabi, toh kamu sudah diganti oleh Allah SWT. Inna Allah qad abdala bihima khairan lakum. Aidul fitri wa'idul adha sudah diganti oleh Allah lebih baik dari itu yaitu dua hari Idul Adha Idul Fitri atau Idul Fitri dan Idul Adha jadi itu sudah hapus itu sejak zaman jahiliyah merayakan satu Januari dan ada hari lagi dinamakan hari matahari waktu zaman jahiliyah akhirnya Allah Nabi dihapus dan tidak ini sudah diganti oleh Allah lebih baik lagi yaitu Idul Fitri dan Idul Adha <clears throat> Maka dengan keterangan hadis yang demikian itu kita dapat mengetahui jangan kita merayakan hari-hari yang di luar agama Islam yang merupakan keyakinan jahiliyah dan sebagainya. Kita harus kita tahu hari-hari besar Islam. Kemudian dua hari raya Islam, Idul Fitri dan Idul Adha ada pelaksanaan acara-acara khusus termasuk sholat. Wa sholatul idain. Sholat dua hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha sunnatun muakkadah. Jadi sunnah yang kuat. Memang selain sholat lima waktu semuanya adalah sholat sunnah. Yang wajib hanya lima waktu ingin Jum'ah bagi orang-orang tertentu laki mereka dan sebagainya untuk setiap Jum'ah kalau melakukan Jum'ah tidak sebuah nah, jadi sholat yang wajib hanya lima selain itu adalah sunnah nah, sunnah macam-macam termasuk hari raya ini sholatnya sunnatun mu'adjadah jadi sholat mu'adjadah itu sholat sunnah yang eh, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW Memang sunnah-sunnah mu'akada itu sunnah-sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mana-mana sunnah, amal-amal sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu adalah sunnatul mu'akkadah. Kalau ada yang ditinggalkan, ada kalian dijalankan, itu sunnah wairu mu'akkadah. <clears throat> Kemudian salat hari raya rakaatani dua rakaat. Jadi salatnya hanya dua rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an. Dia takbir di dalam rakaat pertama tujuh kali selain takbiratul ihram. Dan rakaat kedua lima kali selain takbiratul qiyam. Jadi kalau orang melakukan sholat hari raya, mempunyai syiar tersendiri. Syiarnya ialah takbir. Jadi hari raya itu syiarnya ada takbir. Sebab Allah telah berfirman, walitukmilul iddat walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun di situ ada walitukat. Jadi selesai bulan Ramadan sudah dapat disempurnakan kita sambut dengan takbir. Nah, maka hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini siarnya adalah takbir. Sedang dalam sholatnya pun ada takbir. Kalau orang sudah bertakbir ihram, nah ini sunnah bertakbir tujuh kali dalam rokaat pertama, dan setelah takbir berdiri kedua rokat kedua sunnah takbir lima takbir itu hukumnya sunnah hayat jadi termasuk sunnah hayat kalau sudah lewat atau kelupaan dan sebagainya sudah tidak usah diulang kadang-kadang orang sudah baca Bismillahirrahmanirrahim lupa dia Wah, tadi saya enggak tidak usah Allah Akbar Allah Akbar enggak usah Kenapa sudah masuk war, wajib dan ini sunnah sunnah hayat dan tidak sunnah sujud sah sahwi karena hayat yang sunnah sujud sahwi kalau kita tinggalkan adalah sunnah abal. Nah, jadi kalau sudah niat usolli sunnata idul fitir rokaat ini lillahi ta'ala kalau imaman dan ya imaman kalau makmuman ya makmuman Allah Akbar setelah itu kita belajar biasa. Allah pun kabiran dan lafaz takbir biasa tujuh kali. Antara takbir dengan takbir sunnah diisi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Al Allah akbar. Jadi Allah subhanallah ini jangan dilupa. Jangan kaji. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini asli. Terus Allah akbar lagi subhanallah wala ilaha Allah akbar kan sunnah angkat tangan bukan begini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar jadi kurang jadi kerja kurang baqiyatus salihat ya itu namanya baqiyatus salihat harus lengkap sama dengan orang baca Allah berkafirah kadang-kadang begitu jadi usali sudah Allah mahmudin sallallahu ta'ala Allahu Akbar kabiro ya orang kabiro ini khusus ya Allah akbar kabiro jangan digandeng dengan takbir takbiratul haram itu sendiri takbiratul haram sendiri takbirnya doa itu ini sendiri sendiri jangan dibuat nah ini sudah begitu nah, sunnah Begitu kalau yang jual berdiri Allah Akbar ini takbir berdiri Nah, lalu Allah ber Allah ber lima kali baru tiga Oh iya, asal dia belum baca Fatihah. Kalau orang itu sudah masuk Fatihah, takdirnya nggak boleh nggak boleh diulangi sudah masuk statusku wajib. Sudah anggap tadinya takbir tujuh tak lupa bagaimana cuma lima atau empat ya sampai Bismillahirrahmanirrahim Loh. ingat hanya takbir empat saya tadi ini tidak boleh karena sudah masuk apa masuk wajib masuk fatihah nah, sudah ini hilang apa susah bisa nah, nanti hilang kalau orang masuk kalau masuk ya dia tutupkan kan dia belum baca fatihah dia imannya tapi dia baru datang selesaikan abang mesti nah <coughs> itu begitu juga sholat idul adha hmm. sama nah, jadi rakaat pertama membaca takbir tujuh kali selain takbiratul ihram dan rakaat yang kedua membaca takbir lima kali selain takbir qiyam <coughs> lalu sholat hari raya itu disunatkan untuk dilakukan berjamaah. Jadi sholat hari raya itu Fitri dan Idul Adha sunnah muakkadah dan sunnah dilakukan secara berjamaah. Umpama tidak mau jamaah, mau sendiri ya boleh Anggap pada orang tidak keluar ke masjid, tidak ke arah lapangan dan sebagainya ah sudah saya mau sholat di Jumat ya boleh saja nggak apa atau dengan istrinya atau dengan keluarganya tapi afdolnya dilakukan berjamaah <clears throat> sudah selesai sholat selesai sholat ini disunatkan ini sunat disunatkan khutbah dua kali sebab Nabi Muhammad SAW kalau sudah selesai dari sholat Eid, Hari Raya, lalu orang masih duduk Nabi khutbah. Sudah, terus Nabi pindah ke kaum istri. Perempuan di belakang empat orang. Memang tertibnya zaman Nabi, laki-laki di muka, perempuan di Zaman itu tidak ada suara, tidak ada apa, orang itu penuh, raya penuh. Sudah, setelah Nabi khutbah di muka orang-orang laki-laki, Nabi pergi ke sana. Ke orang-orang perempuan khutbah di sana malah sering terjadi akhirnya terus orang-orang diperintahkan untuk sodako kalau tidak ada peperangan dan sebagainya sahabat Abi Hurairah bawa beberan ya jadi pun pun kalau gelangnya taruh ini tahu semua taruh perlu bantuan jadi begitulah muslimat di zaman ini muslimat zaman akhir nah itu jadi gelarnya tahu hari ini kan pakai hias semua tuh Ya. Waktu itu ada permintaan apa ada anjuran apa ini gelarnya taruh, kalungnya taruh, pinggangnya taruh, menitinya taruh, selain uang apa itu. ada di dalam panci ini pakai hijab. Mau ke mah Kira-kira mau ke Malaysia nah, Sendiri tempat air, tempat tembak air. Saya kira, ya khutbah itu kalau ngomong sama ya sholat sendiri habis itu sholat sendiri di rumah dan orang kosong ambil tugas sendiri ya ya terus ya lah khutbah itu mesti ada diajak bicara ya kalau sendiri bagaimana? Kalau sama keluarganya boleh. Anaknya semua sudah baru jalan khutbah terhadap anak anak keluarganya. Memang ada orang. Kalau sendiri khutbah sama satu. Ayo orang-orang yang tidak ada, yang halus-halus gitu ya. Yang ada. Ayo. itu. Maka wa yakhthu ba'da khutbatain dua kali khutbah. Dalam khutbah dua kali sama modelnya dengan khutbah jum'ah hanya dibuka dengan takbir. Jadi modelnya atau takbirnya sama dengan khutbah jum'ah hanya hukumnya sunnah. <clears throat> Nah, karena ini hari-hari raya khutbahnya pun disiarkan siarnya hari raya yaitu takbir maka diterangkan di sini yukabbiru fil ula tis'an. Jadi kalau akan khutbah berdiri takbir, terusan takbirnya. Jadi takbir Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, sampai sembilan. Atau Alhamdulillah. Atau kita tampil Allah berkafir dan sebagainya, walillah hamad dan sebagainya. Terus Alhamdulillah, dan biasa. Nah isinya dia nomor satu takwa Allah dan apa saja yang diperlukan dalam masa itu situasi itu. Nah, Nabi Muhammad SAW kadang-kadang setelah sholat hari raya Nabi akan mempersiapkan bala tentara akan diserbukan. Jadi khutbahnya mengenai jihad fisabilillah. Karena kali begitu. Setelah setelah selesai hari raya, Nabi khutbah untuk mempersiapkan para tentara yang akan dikirim. Orang-orang Islam akan dikirim perang. Jadi Nabi mengajukan bantuan dan sebagainya, orang-orang persiapkan dan sebagainya. Jadi pokoknya khutbahnya ya lihat situasinya apa perlunya waktu itu. Tapi pokok isinya adalah takwa ini harus lebih dulu. Yang pertama takbir sembilan kali, khutbah yang kedua adalah dibuka dengan takbir tujuh kali. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah, Allah, kali wa ta'ala ya tulisnya tanpa ditambahi hanya 9 saja boleh yang pertama yang kedua itu tujuh pokok ada syiarnya tak takbir nah, ini adalah khutbahnya <clears throat> dan khutbah hari raya dilakukan setelah sholat lain dengan khutbah Jum'ah jadi dilakukan setelah sholat maka biasanya orang-orang kadang-kadang buyar pada zaman Muawiyah begitu zaman Bani Umayyah sudah kalau hari raya setelah sholat ini khalifah ini Umum Muawiyah berdiri khutbah orang buyar Lalu hari raya lagi dia pakai inisiatif dibalik. Di model seperti jauh khutbah di didulu didahulukan lalu sholat ditentang oleh sahabat-sahabatnya Ah, wah ini bid'ah bukan begini cara Nabi kalau orang mau tinggal tidak mau tinggal terserah kan tidak apa-apa orang masih masih merdeka mau mau tinggal khutbah baik tidak mau ya enggak hanya dianjurkan saja jangan lantas sholatnya di apa model acaranya diubah bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW karena orang pergi dibalik jadi khutbah dulu lalu sholat terakhir disamakan dengan Jumat alasannya kalau sholat dulu lalu khutbah orang-orang biar nah ini ditentang oleh sahabat ini peraturan yang tidak cocok dengan sunnah Nabi Muhammad SAW ada bid'ah akhirnya nah, tidak berani jadi tetap biarpun orang mau tinggal atau tidak, tetap khutbahnya sesudah sholat enak masalah. Sebab orang kadang-kadang yang tidak perlu dan sebagainya. Kadang ada ya ada perlu dan macam-macam. Mungkin pasar buka dan sebagainya. Bukan. Iya, ya, ya pergi dari rumah tangga itu serah. Nah, tapi kalau orang sadar, tidak mesti tunggu sampai doa Bab Nabi Muhammad SAW mengerahkan orang-orang Islam semua dikerahkan laki-laki perempuan dan sebagainya sampai yang haid-haid nifas itu dikerahkan sekali taruh tempat sendiri apa perlunya yashad min dakwah yashad al khair wa dakwah al muslimin menyaksikan kebaikan dan doa-doa kaum muslimin jadi perlunya doa <coughs> jadi <coughs> kalau mendengarkan khutbah hari raya tunggu <clears throat> sampai dibacakan doa sejak doa selesai baru yang pentingnya di doa sana di selain al khair tadi nasihat peringatan apa dan wadah bos ini kalau satu membaca doa lain yang mengamini sama ini jadi kalau satu membaca doa lain mengamini sama dengan membaca jadi mengamini doanya orang sama dengan membaca karena Nabi sudah membaca doa pada saat imamnya dipakai tadi orang kan nggak nggak bisa bedak waktu muslimin nah, tapi aneh orang-orang itu apalagi akhir zaman kalau sudah acara doa biar kadang-kadang ikut <clears throat> awal khutbahnya ikut tapi acara doa punya contohnya pengajian-pengajian umum kalau sudah ada pidato keterangan dan sebagainya Lalu acara terakhir sekarang akan dibacakan doa. Malah yang baca itu pilihan. Dipilih kiai yang anu dan anu macam-macam akan dengar akan dibacakan doa berpilihan. Kalau gitu orang-orang nggak mau didoakan. Nggak mau kan? Padahal doa doanya penting sampai kita kadang kita keliru cari doa. Kau lihat sana, kau lihat kita di doa kan. Baiknya ada doa langsung. Nggak mau. <clears throat> Jadi kita begitu. Sedang Nabi Muhammad SAW pun minta didoakan. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pamit akan umrah. Pamit mana akan umrah? Kata Nabi, "Ya Umar, la tansana min du'aika." Malah dari "Ya ukhayya, asyikna fi du'aika." Hei saudara, jangan lupa mendoakan saya. Kepada Nabi Nabi dipamiti oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akan meninggalkan Allah. Kata Nabi Umar, itu, ya ukhanya, jangan lupa mendoakan saya. Ada yang lain, gabungkan saya pada doa asyik Nabi baik. Dan nah, berarti kan Nabi lagi doakan. Apalagi orang akan berangkat haji dan sebagainya. Lokasi Nabi begitu apalagi kita-kita ini. Kan Nabi kan tidak butuh apa-apa. Tidak yaktullahu lahumma faqadda min dan ta'akhad dan sebagainya. Nah jadi doa ini penting sekali. Malah kita minta didoakan. Jadi kalau ada doa ya ikut mengamini sama dengan maka khotib, raya dan sebagainya. Kalau berdoa supaya pakai domir jamak, jangan domir mufrad. Sebab kalau dia sebagai khotib atau sebagai imam, banyak orang dia berdoa, orang mengamini, dia dengan domir mufrad itu khianat. Nah, ini dinyatakan itu khianat. Dia mendukung diri sendiri, orang yang amin amin, rugi Amin, uki, amin. Iya terus sendiri, ya Allah. Berilah maghfirah saya sendiri, berilah rezeki saya sendiri, yang lain amin, uki. <laughs> iya sukir. Saya jangan doa saja. Bagaimana? Nah, makanya itu kita kita ini kalau ada imam baca khutbah atau khutbah baca khutbah kita dengarkan ini mendoakan umum atau mendoakan pribadi kalau pribadi tinggalkan doa sendiri sendiri. Jazakallah. Jadi waktu yakhtu ba'da khutbatain. kafir fi ula tis'an wa fi tsaniyati sab'an. Jadi tidak boleh dirubah. Jadi biarpun orang mau tinggal atau tidak soal peraturan syariat jangan dirubah. Kalau dirubah malah langgar sunnah Nabi menjadi bid'ah. Nah, ini tadi saya katakan tamu zaman itu sebenarnya Kemudian di dalam hari raya disunatkan memperbanyak takbir karena si hari raya takbir bagaimana wa yukabbiru min ghurubis syamsi min lailatul id la an yadkhula al imam fi shalah hari raya disunatkan takbir mulai terbenamnya matahari kalau kita sekarang membicarakan masalah Idul Fitri, kalau sudah terbenam matahari akhir Ramadan, ya, masuk tanggal satu Syawal, mulai maghrib itu kita sunat Ya. Atau kalau kita belum tahu ini nanti hari raya atau tidak, atau sudah akhir ini masih tanggal 30. Kemudian ada ruya dan tidak, baru tanggal jam 8. Ya jam 8 itu mulai kita tar, takbir sebenarnya kan belum tahu. Kecuali kalau sudah pas Ramadan 30 nanti jelas tanggal 1 Syawal mulai maghrib sudah kita takdim. Tapi sekarang kadang-kadang nggak tahu. Ramadan masuk 29. Iya, nanti malam tanggal 30. Kemungkinan itu tanggal 1 Syawal. Hanya kita menunggu ya. Tidak ada ya kira-kira jam 10 baru kita dengan kabar ada roh bahwa malam itu tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Bagaimana? Ya ketika itu kita terus takdir. Sampai kapan takbir? Sampai imam masuk ke sholat. Bila ayat yadkhulat imam ke sholat. Habis imam masuk ke sholat. Wah, takbir ini semalam suntuk. Jadi ini takbir pertama semalam suntuk, semalam penuh. Idul Fitri juga Idul Adha. Ini malam ini mengharaya itu terus. Kalau Idul Fitri sudah selesai mulai maghrib sampai masuk imam ke sholat selesai. Kalau Idul Adha lain lagi lebih banyak karena Idul Adha itu hari raya besar, Idul Fitri hari raya kecil. Maka dikatakan Idul Adha, Idul Haj, Al-Idul Akbar. Cuma kita kita ini sudah salah, eh, salah kaprah Idol kita itu malah dila, dimuliakan, dilayakkan lebih hebat. Adapun Idul Adha, ya, Sebab tidak ada perpekan bahasa. Iya, karena ada perpekan bahasa. Ini masalahnya, coba buat perpekan. Ya, maaf ya. Perpekan jadi Idul Fitri ini kita rayakan. Idul Adha tidak mestinya Idul Adha ini kita rayakan. Lebih besar daripada Idul Fitri. Buktinya apa? Takbirnya saja kita lihat. Kalau Idul Fitr hanya semalam suntuk mulai maghrib sampai nanti imam ke sholat sudah selesai. Tapi kalau Idul Adha bagaimana? Wafil adha khalfas salawatil mafrudat Di belakang-belakang sholat-sholat wajib Min subhiyami arafata dari subuh Hari arafah Ilal asri min akhiri ayami tasrif kalau Idul Adha takbirannya disunatkan lebar sholat subuh tanggal 9 hari itu hari Arafah ini mulai takbir sudah nanti batal bohong nanti batal asar terus batal maghrib semalam ini semalam suntuk besok asalnya terus batal bohong batal asar batal maghrib batal bisa Tanggal 11 juga begitu, tanggal 12 begitu, tanggal 13 pada subuh, pada bohor, pada asar selesai. <clears throat> Jadi lima hari. Jadi takbiran Idul Adha itu lima hari. Idul fitur hanya semalam sudah. Dan memang Idul Adha tidak bisa dikatakan Idul Akbar. Maka hari Idul Idul Adha ya tanggal 9 ini hari Arafah. Empat ini, yang satu Yaumun Nahar, hari raya, hari kurban. Yang tiga ini ayam mutasyir Empat empat ini haram orang melakukan puasa, tidak boleh. Karena ini hari raya. Tapi kan dosa itu kan hari satu hari, hari satu hari. Besok tanggal dua malah sunnah puasa syawal, malah sunnah puasa syawal enam hari. Kalau begitu jelas dan nyata bahwa Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Nah, jadi kita supaya merayakan. Ya, adakan iya, silaturahim dan sebagainya. Maksudnya kan begitu. Ini dimulai. <laughs> Dia tahu buka ya. Nah, jadi begitulah kita syiarkan, syiarkan, syiarkan. hari. Nah, Sudah. Kemudian, di samping ini, orang yang menjalankan hari raya, Idul Fitr atau Idul Adha disunatkan mandi. Mandinya sudah masuk waktunya tengah malam, Misalnya, Anggap kalau kita pakai sejak tengah malam jam 12 ya. Sesudah <coughs> sesudah uh, jam 12 sudah sunnah mandi. Anggap jam 1 malam niat saya mandi untuk Idul Fitri. Nah, ya, ini atau sesudah subuh atau sebelum subuh atau nanti akan berangkat boleh dari sunnah nah, lantas memakai pakaian yang indah sebab hari raya itu di mekah dinamakan yaumuz zina zina itu hiasan atau kebagusan jadi hari raya itu hari keindahan hari kebagusan hari zina jadi sebab mungkin kita harus memakai pakaian yang indah dan sebagainya khusus untuk orang laki-laki orang perempuan nanti dulu ya, itu yang saya ceritakan dulu untuk orang laki-laki jadi sudah macam yang bagus asal tidak melanggar syariat Nabi Muhammad SAW itu mempunyai pakaian dua yang satu biasa yang satu kalau untuk raya menghadapi delegasi-delegasi dari orang lain nah, itu dipakai tamu tamu dan sebagainya nah kita juga begitu harus sedapat mungkin. Nah, ini sunnah. Kecuali orang yang nggak, nggak punya. Kalau nggak punya bagaimana? Nggak punya. Mau pakai pakaian baru, mau beli, memang dia nggak punya bagaimana? Lah kalau nggak punya, yang kaya memberi bantuan. Nah, kan begitu lah, memberi bantuan dan sebagainya. Ah, itu jadi gotong royong. Gotong royong ini haraya kasihan, ini nggak punya. Kasih sarung, kasih pakaian, macam-macam. Jadi keluarnya semuanya adalah Lalu orang-orang perempuan juga boleh dan disunatkan mengikuti jamaah sholat akhir raya. Tadi sudah saya katakan, semua dikerahkan oleh Nabi sampai perempuan hafid dan fasa itu semua dikerahkan untuk menghadir. Nah, tapi orang-orang perempuan itu keluarnya ada peraturan. Nomor satu, tidak boleh berhias. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Jadi jangan harus tutup aurat. Tidak boleh pakai minyak wangi jadi macak tua nah, ini, jadi orang laki asal kalau mengajak istrinya wah ini untuk raya kamu jangan kerja sekarang ini sudah pakai rumput saja di rumah sudah berangkat ke paling baik itu kalau daerah pinggiran ya kita ini daerah malam. kalau daerah pinggiran ya kabupaten malam itu masih masih berlaku jadi pagi itu orang di rumah itu pakai rumput semua ya. pergi kalau malam model-model lain kalau aja pakai rok rukunya terlepas ya Nanti dipakai di di sana sudah selesai assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum pergi semua demonstrasi demonstrasi apa buka ruku ayo demonstrasi buka ruku ganti lagi ya lagi-lagi gak lihat ini bagaimana iya lihat ini dosa nggak lihat kepingin lihat agak jeli ujian dia ini harus hati-hati nah, akhirnya mengejar sunnah mendapat dosa nah ini harus diperingatkan masing-masing menjaga keluarganya kalau enggak menjaga di rumah atau biar sama sendiri kamu di rumah daripada mengejar sunnah akhirnya berdosa sebab berbahaya hmm. Ya afdal di masjid Nah, zaman Nabi itu di lapangan memang. Kenapa? Karena masjidnya tidak cukup. Maka di Mekah tetap di masjid. Setelah masjid diperbesar, ini di Madinah pun di masjid sampai sekarang. Zaman Nabi kalau dikerahkan, itu katakan perempuan-perempuan itu dikerahkan. Dikerahkan. Jadi masjidnya zaman Nabi kan kecil. Tapi setelah Nabi wafat diperluas, diperluas, diperluas, diperluas. Nah, di Mekah, walaupun zaman Nabi tetap di Masjid Haram. Karena masjid tentu lebih abdul daripada lapangan. Nomor satu kesuciannya dan sebagainya. Kecuali kalau masjid tidak cukup. Kalau masjid tidak cukup, ayo nah di mana saja yang yang mau. Kalau masjid besar, tentunya di Malang masih jamek sudah. Jamek ini penuh orangnya tapi masih cukup bisa ke ke mana ke alun-alun wah masih bisa walaupun sampai ke sana bisa banyak orang sampai di kandang bisa iya, iya umpama ya. orang sak kota Malang sholat sholat semua ya kan 90 persen sama ya umpama sholat semua sampai tak cukup dia boleh kenapa apa-apa pemerintah akan mengizinkan apa-apa cukup sampai sabuk Budi ya sana nah itu jadi apa jadi Mesir kalau kadang-kadang orang tidak mengerti hikmahnya syariat itu tidak mengerti. Kadang-kadang ada masjidnya sholat baik ditutup, sholat di mukanya di lataran masjid, tidak nah, buat apa. Lo ya, kan cara akal saja ya, dunia, ya. akal itu kan model. Anggap ini masjid saja, hari raya ini ditutup, sholat di halaman. Dan nah, buka saja masjidnya, biar terus ke sana. Hmm. Nah, kecuali kalau masjid nggak cukup dimukai di rumah orang, paham nah, masjid. Nah, itu masalah. Maka zaman Nabi masjid haram tetap masjid haram. Masjid Aqsa ya tetap di Aqsa. Hanya waktu di Madinah memang nggak cukup ada tempat. Nah, setelah diperluas sampai sekarang, sholat id tetap di, di masjid di haram dan di mana-mana. Di dunia Islam umumnya begitu. Malah hikmahnya banyak sekali bisa tahzir masjid orang bisa niat iktikaf nah, itu kecuali kalau ada orang haid nifas ikut ya ingin ke sana jangan masuk masjid hanya yashhad al khair wa da'watal muslimin <clears throat> sudah nah, jadi semua dikerahkan untuk yang disiarkan malah kalau kalau dapat satu kota itu kota kecil lah ya, atau satu desa itu adakan satu jamaah ini lebih siar jangan langgar itu tradisi lama itu masih dijalankan apa orang-orang itu mengejar habis sholat selamatan ini ahli nggak siar bisa ada ini langgar-langgar itu diadakan sholat hari raya perlunya apa kalau sudah sholat diadakan pendurenan Kenapa tidak mau di satu masjid kan si A ke kampung sana keluar, kampung sana keluar. Nah, itu. Malah sunnah kalau keluar ya jalan yang jauh. Kalau pulang jalan lain. Anggap orang Tanjung dari Tanjung sini masih jamin. yang agak jauh mana? Kembali jalan Pongan sudah ya. Pongan terus sampai Pegadian. Iya, terus nengok kantor pos. Ya, ini itu si atau sambil demonstrasi namanya itu. Tapi tahu syiar agama Islam. Nabi begitu. Nabi berangkat sekeluarga dengan Hasan, Hussein, Amikin, dan Abbas, dan Pak semua Umi Aiman. Jalan takbiran dia memang. Nabi dan keluarganya. Orang-orang jalan sendiri. Nabi keluar dengan keluarganya. Takbiran sak keluarga ini. Kan masing-masing sendiri. Nabi juga begitu. Nanti pulangnya jalan lain. Jadi umat dari sini lah jalan. Oh sampai sana. <coughs> Nanti pulang di masjid. Ya gandean tawuan hmm. itu atau tahun itu lebih syiar apalagi di tempat-tempat yang masih banyak orang lewat Islam nah, kecuali kalau seperti orang di Mekah Medina sekarang sudah tidak ada orang kafir ya memang sudah Islam semua kalau di Masjid Haram ya Masjid Haram orang mau sholat hari raya datangnya sudah malam apa malam jadi jatuhnya malam Lalu pas tidak dapat tempat itu malam. Jadi sehari raya itu datangnya orang malam ke Masjid Haram itu malam. Kalau tidak, tidak cukup. Tidak apa, tidak bisa masuk. Saya pernah datang waktu itu jam 2 malam. Dari <clears throat> Jeddah, Pak tempat di keluarga. Alakum tashkurun. Di keluarga. Ke Masjid Haram, jam 2 malam. Itu saya di jam 2 malam. Lalu nah, memang orang semua turun ke sana nah, itu baru repot sudah masuk itu sudah repot nah, ini memang sudah siar, negaranya sudah negara sama sudah otomatis siar. Nah, kita sekarang campuran, ada orang Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, ya, macam-macam. Nah, ini siarkan. Jadi kita siarkan takbiran untuk mensiarkan. Nah, jadi perginya begitulah. Laki-laki pakai pakaian-pakaian yang indah, zina, indah dan perempuan sebagaimana katakan tadi adalah pakai biasa. Macak tua, Bisiabi bin latin. Pakaian perumahan. Atau pakai rukuk biasa sudah berangkat. Nanti sudah pulang di rumah baru berhias. Nah, kan gitu. Jadi kita tahu. Ayo ikut air raya. Saya pakai biasa perempuan. Nah, nanti kalau sudah pulang pakaian saya berikan oleh raya minyak minyak wangi pakai nanti di rumah menghadiri sang suami aman. Iya, kan, kan gitu. Sudah di rumah tangga hebat raya-raya betul itu. Ya tempat tidurnya dihias, dipajang seakan-akan membangun mandir kan. Ya kan apa? Tidak apa. Ya sudah tua bagaimana? Walaupun tua. Dihias apa? Waduh. Tidak apa. Hari raya tadi, si A di rumahnya dihias ada buah-buahnya ada macam-macamnya wah sudah pastinya pakai hias model-model macam-macam tapi di dalam dalam iya. rumah ya. bukan berhias untuk menghiasi orang lain bagaimana yang memberikan suaminya menghiasi orang lain untuk menyenangkan orang lain nah, ini kan khianat nah ini masalah ah. jadi harus diingatkan kalau tidak sama bisa ولا تفرجن تبرج الأولى تسلكن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن karena Al-Quran jangan perempuan menunjukkan hiasannya kecuali bu'ulatin fa'al itu siapa? suami suami terus keluarganya bapaknya dan sebagainya pertama kali suami bukan tadi kalau mau ketemu suaminya pakaiannya masya Allah ya, ya pakaian begitu modelnya wah keluar wah ini keliru Akhirnya si suami tidak kerasan di rumah. iya, selain haram dan sebagainya, keadaan itu sudah tidak baik. Nah jelas. Jadi hari raya demikianlah. Lalu buyaran hari raya. Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah selesai raya sudah doa apa selesai masing-masing berjalan mengatakan takabbalallah minna wa minkum jadi takabbalallah minna wa minkum artinya semoga diterima oleh dari kami dan dari kamu nah ini jadi masing-masing berjalan tangan pengen berdoa takabbalallah minna wa minkum lama-lama ditambahi oleh ulama-ulama tambah doa wa ja'alani wa iyyakum minal aidin al faizin dan sebagainya lama-lama hilang sama sekali tinggal bila izin al faizin lama-lama hilang lagi tinggal Aidin faizin aizin faizin izin ya baik iya. nah, jadi kalau sudah selesai itu sunnah katakan takob ini sahabat-sahabat juga Nabi kita bela minna wa minkum mau teruskan doa dari ulama-ulama tadi baik wajah waja'alani wajah iyyakum minal aizin al faizin orang yang selalu kembali dalam hari semacam ini dan orang yang bahagia Adapun orang lantas cara sekarang minta maaf lahir batin ya boleh saja kan tidak apa-apa. Kan tidak apa-apa ya baik saja umat. Memang orang minta maaf maaf lahir batin semua kesalahan tidak apa-apa. Tapi kalau betul-betul punya kesalahan harus mengikrarkan. Tidak cukup itu. Pernah utang numpang, hari datang Pak. Saya mengaturkan segala kesalahan saya, lahir batin minta pesannya ya sama-sama ya, utang. <laughs> Nah, ini kan dia, dia, salah loh. Iya, harus ikhlas. Pernah merasani, pernah menjadi maki ini harus ikhlas. Saya pernah merasa sampean, saya pernah ngemplang dan sebagainya. Ini sudah saya bayar. Nah, mesti begitu kan. Suruh tahu, dah bagaimana. Bila maaf, bila maaf. tapi kalau punya salah, belum tidak bisa gugur. Tidak bisa. Karena suruh itu tahu, tahu hak adami anda caranya. Suruh itu tahu hak adami kan ada loh. Istihlal, istibrak dan sebagainya. Hmm. Tidak cukup. Sudah mesisan helaya, tak minta maaf sekali, nggak bisa. Ya ini cara baik, minta maaf yang baik. Tapi kalau punya salah, ini harus ikhlas. Anggap seorang istri, haraya minta maaf sama suaminya. Tapi dia sering keluar tanpa izin. Salah nggak? Salah. Hanya ke bapak saya ini sering keluar tanpa izin sampean. Mas saya minta maaf dan sebagainya. Si suami juga begitu, minta maaf sama istrinya. Kalau dia punya salah, saya ngasih belanja dan sebagainya, minta maaf. Kalau perempuannya mengharapkan halal, Pak Naki ya saya. Lihat, bagaimana? Kah, kah, keharusan bagaimana? Tidak cukup. Minta maaf lah dari saya. Minta maaf lahir batin lantas dikatakan ya sama-sama tapi tidak ikrar tidak bisa sebab kadang-kadang diikrarkan oh sampai yang makan utang dulu ayo eh, bayar malah ini, setelah diikrarkan malah malah ya nah ini tidak bisa hari itu suruh taubat bagaimana suruh tahu? hak adami anda pernah nyuri sepeda sudah Ya, nah, lah datang pak saya minta maaf yang tadi. dari situ ya sama-sama setelah diberitahu pak sepeda sampai dulu saya wah sampai ya <laughs> iya ayo balikan sepeda saya makanya ayo tahu maka itu perlu ada Yang salah nggak akan bebas, harus dengan melalui tol hak agami, wajib secara hak agami. jadi demikian. Sudah. Sekarang takbir itu dua kali apa tiga kali? Yang sunnah tiga kali menurut Ibnu Abbas dan ada Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Abi Bakar juga begitu. Jadi waktunya tiga kali Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Jadi waktunya berapa? Ini baru diberikan Abbas dan ada lagi Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadi takbirnya tiga hari. Sudah. Umai takbir saja ini Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Allah syarikat dan sebagainya sudah cukup mau tambah lagi macam-macam itu kalau kabiro dan sebagainya sampai dari wahdah sholat wahdah dan sebagainya wah ini malah terus ditambah selawat ini sunnah menurut beberapa ulama dan fuqaha sunnah ditambah selawat selawat sunnah dan selawat <clears throat> di mana-mana kita menghukumkan Allah SWT nah, terhadap Nabi Muhammad SAW juga kita gunakan, kita kita ya muliakan. Jadi, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى ذريه سيدنا محمد وعلى انصاره ما عندك لكن لا نيجي ده سؤال Waktu keliru Ditambah Kalau hari raya Kalau Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar La ilaha illallah Allah Akbar Allah Akbar La hamad إنا أعطيناك القوثر فصل وحد إنسان العقيم قل والله وحد الله سبحانه إنسان العقيم قال لما في قريش إيلاف قريش وعيني ده begitu takbir تكبر تكبر sudah تكبر sebutnya سبحان sama sebutan la ilaha illallah kadang-kadang tambah lagi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Usalli sunnah ta'idil fitr Kataini lillahi ta'ala ma'muman Nah ini tambahkan lebih itu Mengajari niat itu khusus Kalau mengajari niat boleh Mau oh, baca Quran yang khusus Takbirannya sudah ada bentuknya sendiri Yang sunnah selam, selawat Jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar La ilaha Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان عبد الله إياه لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده يعني تعالوا سبحان الله إيش هذا التصوف هذا رحمة الله وذلك طبعا ولو كان الكافرون ولو كان المشركون ولو كان المنافقون ولو كان الظالمون قال apa kalian tanya يا ثانيه nah, ini begini tambah-tambah ya bagaimana asal minta minum waktu sholat Idul Fitri dan Jadi sebelumnya itu sholat sunnah. Apakah memang ada sholat sunnah? Kalau orangnya itu masuk masjid, itu tak masjid. Kalau tidak, ada Karena itu dikatakan di al alun Tidak, ada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang sudah datang sudah tidak ada sholat malam. Kecuali kalau kita masuk masjid itu tahiyatul masjid. Tidak ada. Jadi Nabi waktu berangkat sholat tidak ada sholat sunnah qabla sholatil. Ayo, tidak ada. Nah kalau orang jalan masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid. Ada pun jamaah sholat duha kan nanti loh. Terus kita sholat duha apa jamaah sholat duha duha. Tapi nggak ada. Memang kan tapi tidak sholat qabla sholatil aid. Hanya kalau sekarang orang masuk masjid tahiyatul masjid. Maka kalau di luar nggak ada tahiyatul alal. Iya, nggak ada. Dia nggak ada, itu nggak ada. Sunnah qabla aid qabla sunnah itu enggak ada kalau mengatakan misalnya sholat duha kalau sampai sholat duha nanti sesudah sholat id nanti sosial id sambil duha nggak apa, -apa. Faslun. Jadi sudah saya katakan bahwa sunnahnya takdirnya tiga kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Nah, kemudian lanjutannya takbir itu perlu kita siarkan. Kita biasa siarkan dengan kendaraan dan sebagainya. Tapi caranya pun harus sesuai dengan hukum syariat. Jadi bagaimana? Ya jangan sampai meninggal sholat. Nanti takbiran semalam meninggal sholat tidak ada artinya. Isya tidak sholat, maghrib tidak sholat, subuh tidak sholat, hanya takbiran. Ya kan keliru itu. Yang wajib ditinggalkan. Sudah. Lagi dicampur aduk Laki perempuan sak perahu Itu soal gak takbiran. Jelas gak takbiran. Iya, gak takbiran. Iya, tuyul. Nah inilah kelirunya di sini. Jadi kita ini selesai kadang-kadang kemasukan. Nah, ini. Harus kita berhati-hati. Perempuan biar di rumah. Ada kembali sendiri. Masing-masing punya fungsi. Gak bisa. Itu perempuan disamakan dengan laki-laki gak bisa. Kalau umpamanya bisa disamakan, Allah nggak bikin dua jenis, cukup Adam dong. Umpama bisa bisa disatukan, ya disamakan. Allah nggak bikin dua jenis. Adanya dua jenis ini memang diciptakan oleh Allah karena dua-duanya mempunyai fungsi sendiri, sendiri nggak bisa disatukan, nggak bisa sama disamaratakan. Kalau udah bisa disamaratakan, tentu Allah nggak buat dua jenis, satu cukup. Nah ini masalahnya yang di perempuan biasa gimana tempat yang lain nah, tambah tambah berdosa walaupun jalan kendaraan dan sebagainya kalau sudah begitu jalan cari tempat gangkang yang tepat <laughs> yang gelap oh ini penting ini orang sepi-sepi terkira nah inilah masalah jadi kita harus betul-betul menyiapkan agama Allah sebab perlunya apa semua tadi wala alakum tashkurun nah bagaimana syukur pada Allah SWT dan semua tadi perlunya la alakum tashkurun jadi saya satu pasal dulu. Saya ringkas saja satu pasal. Insya Allah kita lanjutkan. Nah, sekarang ada beberapa permintaan. Jadi <clears throat> takribnya sudah kita selesaikan. Insya Allah kita lanjutkan suatu usul. Sekarang <clears throat> ada orang minta barokah fatihah karena suaminya meninggal di Jakarta. Semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Al-Fatihah. Dan juga ada beberapa orang minta barokah fatihah karena beberapa orang sakit semoga mendapat sehat sehat. serta selamat al-fatihah lalu ada beberapa masalah ada orang banyak masalah perkawinan kakak kan kawin dengan A dan A mempunyai adik serta kami kawin dengan adiknya bagaimana boleh atau tidak wah itu tepat itu ya. jadi ada orang satu saudara ya anggap laki-laki saudara A dengan B laki-laki dua terus ada orang lain C dengan D perempuan yang tua dapat tua yang muda dapat muda atau nah, tepat itu boleh saja apa jadi hobi pulih, <clears throat> malah baik tambahan. Jadi satu mertua, jadi satu satu mertua. Jadi A B di satu saudara, C D di satu rumah cawe Yang A dapat C, yang B dapat C. Erat tambah erat hubungan baik. Jadi boleh malah baik tepatnya. Itu masalah. Sama dengan ada orang laki-laki sudah punya anak besar, lalu istrinya meninggal dunia, tidak punya istri. Ayat gitu. Karena sekalian pada seorang perempuan janda, perempuan juga mempunyai anak perempuan besar. Akhirnya orang tua dengan orang tua kawin, duduk sama janda, anak sama anak. Boleh nggak? Boleh saja, tambah tepat. <laughs> Bapak dapat itu, anak dapat anak. Ini sama membawanya namanya. Podonggowo ya. Foto baik nggak? Baik. Jadi suami istri jadi besan. lo. Iya. Kata itu. Tidak apa boleh. Baca eh, Lalu ada orang tanya, orang perempuan melakukan sholat jenazah, boleh atau tidak? Boleh. Orang perempuan melakukan sholat jenazah, ya boleh. Tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban orang-orang laki. Fardu kifayahnya tidak bisa gugur. Yang gugurkan fardu kifayah sholat ala najis itu ada orang laki, walaupun orang laki. Anggap ada orang mati yang menyalati satu orang, perempuan semua Laki-laki tidak ada menyewati dosa semua. Tidak cukup. Saya harus laki. Ada apa-apa, boleh saja menyewati. Tidak apa. Nah, jadi orang perempuan boleh menyewati orang mati, tetapi tidak menggugurkan fardu kifayah. Yang tanggung jawab fardu kifayah menyewati orang mati adalah orang laki-laki walaupun seorang dan menyolati orang mati syaratnya orang mati itu sudah disucikan, sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan nggak boleh. Malah dulu kan ada. Ya. Waktu beberapa orang pulang dari haji kan celaka pesawat terbang. Ya, kumpul. Ya. Nah, di sana eh, pulang mendak. Nanti dulu tidak tergesa-gesa nyawa tanya dulu itu sudah, sudah dimandikan atau tidak kalau sudah dimandikan, walaupun tinggal tangannya, tinggal kakinya, tapi sudah dimandikan. Boleh kita sholat. Kalau belum dimandikan, tidak boleh. Umai ditanam tidak dimandikan umpama. Kita tidak boleh sholat. Jadi syaratnya menyolati orang mati sudah apa? Sudah dimandikan. Sudah dimandikan waktu itu dia tidak mengandung najasat. Ada najasat dan memandikan tidak boleh. Lalu ada banyak juga masalah mendengarkan nyanyian. Bagaimana? Ada hadis Nabi Muhammad SAW, manis sama ala qainatin subta fi utulil anik. Di kitab kisah terakhir ada beberapa kitab. Orang yang mendengarkan suara nyanyian biduat itu besok dicor di mana? Sekarang begini, suara perempuan. Suara perempuan itu bukan Allah suara perempuan bukan tapi kalau orang perempuan bersuara di muka orang laki itu paling ringan, paling enteng makruh. Kalau bisa mengganggu itu bisa hak sampai masalah azan dan sebagainya. Orang perempuan tidak disunahkan azan, bahkan dimakruhkan. Kalau perempuan tadi azan keras, suaranya mengganggu, ini adalah hak. Jadi perempuan tidak sunnah azan komat sekedar. Nah, kalau dia azan itu bisa makruh kalau aman. Kalau suaranya mengganggu, sebab orang dengan suara itu macam-macam. Nah, dengan suaranya orang, wah, suara merdu, wena, dia terbayang hatinya. Ke suara ini berani wong. <laughs> nah sudah, dari suaranya kadang-kadang coba kita lihat Ya, kadang-kadang orang dengan suaranya orang menyanyi begitu, tidak perlu dompetnya dilemparkan, sekali dilemparkan. Eh? Nonton begitu nggak begitu. Ayo, hmm. eh, kalau sudah tertarik itu wah sudah tidak perlu uangnya. Uangnya banyak ada seratus ribu, ada dua ratus, dilemparkan semua ke orang tadi. Karena tertarik oleh apa? Hmm. Suara. Nah, ini menjadi fitnah. Haram. Jadi kita harus berhati-hati. Begitu juga orang perempuan meninggalkan orang laki kalau sampai mengganggu ya ya. Kalau tidak ya tidak mau. Nah, itulah masalah. Jadi kita harus Nah, saya dulu nanti insya Allah kita lanjutkan di depan. <clears throat> Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. آمين آمين آمين آمين آمين ومن عمل أشكال آمين آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين اللهم اجعل الشر آمين آمين طيب آمين آمين آمين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا فيما اعطيتنا اللهم ارزقنا والحاضرين امين امين امين امين امين امين ورزقا حلالا طيبا امين امين امين اللهم الصحه امين امين اللهم اجعلنا امين امين امين مشكورا امين واجعل الاجل منصورا امين ربنا تقبل منا انك عظيم امين رحمه ربنا وارحمنا ربنا امين اللهم انا نشرف العافيه امين الله يا ارحم الراحمين الله يا ارحم الراحمين وصلى الله على سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين على الفاتحه bantu-bantu supaya dikeluarkan.